Saleh bin Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa hal terkait tentang pentingnya akidah yang lurus. Karena al akidah itu sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus, ia asasu suatu pondasi alati yaqumu alaihi din yang akan ditegakkan di atasnya agama wa mahul a'mal dan akan benar suatu amalan ini tatkala dibarengi dengan at-tauhid atau dengan akidah yang sahihah maka Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا maka barang siapa yang dia yarju berharap liqa'a rabbih untuk berjumpa dengan Rabbnya falyamal amalan saliha hendaklah dia mengamalkan amalan-amalan salih dan tidak menyekutukan Allah di dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Inilah orang yang ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga al-aqidatu sahihah, akidah yang sahih ini adalah suatu pondasi yang akan dibangun di atasnya amalan-amalan. Barakallahu fikum. Ikhwani Ikhwani Fidin rahimani wa rahimakumullah Maka dalil-dalil yang lainnya masih sangatlah banyak Kita masuk pembahasan berikutnya disebutkan oleh Syekh Al-Faslu Thalith Pembahasan yang ketiga Fi bayanil inhirafi Anil aqidati Anil aqidah wasubulit tawaki minhu penjelasan inhiraful anil akidah sebab-sebab seorang menyimpang dari akidah yang benar dan jalan-jalan yang bisa menyelamatkan dari penyimpangan ini judul yang ditulis oleh syekh sehingga dari judul ini kita akan mengetahui tentunya menjelaskan tentang sebab-sebab seorang itu inhiraf menyimpang anil aqidatis sahihah sebab-sebab yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus dan yang kedua jalan bagaimana bisa menyelamatkan dari penyimpangan barakallahu fikum maka kata Syekh sebelum beliau menjelaskan sebab-sebabnya Al-inhirafu anil aqidati sahihah muhlikatun wa dhiya'un Menyimpang dari akidah yang lurus, akidah yang benar ini adalah muhlikatun perkara yang akan membinasakan perkara yang akan menghancurkan wadhiya dan merupakan perbuatan sia-sia ya. menyimpang dari akidah yang benar ini perkara yang muhlikatun yang akan menyimpangkan akan membinasakan seorang dan merupakan perbuatan sia-sia kenapa dikatakan sia-sia orang yang akidahnya rusak dikarenakan suatu amalan yang tidak dibangun di atas akidah yang benar amalannya tertolak sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65 bahwasanya suatu amalan apapun bentuknya sebesar apapun sebanyak apapun kalau tidak dilandasi akidah yang sahih, akidah yang lurus, amalannya menjadi sia-sia. Di dalam ayat tersebut Allah menyatakan walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah menyatakan dan sungguh telah diwahyukan kepada engkau Muhammad kepada orang-orang sebelum kamu lain asyrakta kalau apabila engkau benar-benar berbuat syirik layah batana amaluk sungguh akan terhapus amalan-amalan kamu walatakunanna minal khasirin dan sungguh engkau akan menjadi orang-orang yang merugi inilah keadaan orang yang menyimpang akidahnya dia akan terjatuh kepada perkara yang membinasakan dan perkara yang menyenyakan. Kenapa demikian kata Syekh? Li'anal aqidata sahihah. Dikarenakan akidah yang lurus, akidah yang benar. Apa itu pengaruhnya pada suatu amalan? Ad-difa'ul qawiyyu ilal amalin nafi'. Akidah yang benar, akidah yang lurus ini merupakan dorongan yang sangat kuat. Seorang hamba melakukan amalan-amalan yang bermanfaat. Sehingga amalan ketaatan, menjalankan amalan yang diridhoi oleh Allah sangat berpengaruh dengan tauhid orang tersebut sangat berpengaruh pada akidah orang tersebut Sekali lagi dikarenakan akidah yang lurus Akidah yang sesuai diajarkan dalam Al-Quran Sesuai yang diajarkan di dalam sunnah Rasul Ini adalah merupakan dorongan terkuat Untuk melakukan amalan-amalan salih Amalan-amalan nafi' Amalan yang bermanfaat Sehingga seorang hamba Tatkala akidahnya lemah tauhidnya lemah, akidahnya menyimpang, amalan yang lainnya pun akan menjadi lemah. Barakallahu fikum. Inilah akidah as-sahihah akan mendorong seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan salih. Maka kata beliau wal fardu bila aqidatin sahihah maka seorang yang dia hidup tidak dibarengi dengan akidah yang lurus. Coba kita lihat bagaimana akibatnya. Orang yang hidup tapi dia tidak memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang lurus, apa akibatnya? Yakunu farisatun lil awham wasyukuk alati rubbama tatarakama alaihi apa akibatnya? Orang tersebut akan menjadi orang yang liar. Ya. Orang yang tadi, orang yang seperti tadi akan menjadi orang yang liar. Ini tatkala orang hidup bila akidatin sahihah tanpa didasari akidah yang lurus. Orang yang menjadi orang yang real, orang yang liar, brutal, jahat dan seterusnya. Inilah orang yang hidup tidak didasari akidah yang lurus, tidak didasari akidah yang sahihah. Barakallahu fikum. Bahkan kata Syekh setelah menyebutkan berapa hal hatta tadhiqa alaihi hayatahu sehingga menjadilah sempit bagi orang tersebut kehidupan dunia ini. Ini orang yang dia tidak memiliki akidah yang sahih kehidupan dunia ini seakan menjadi sempit. Nah, sehingga sulit hidupnya mereka. Ini orang yang jauh dari akidah as-sahihah. Oleh karena itu di sini penting kita untuk mengetahui perkara-perkara apa yang bisa menyebabkan seorang menyimpang dari akidah sahihah dari akidah yang lurus. Dan beliau menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan seorang itu munharif menyimpang dari akidah yang lurus. Yang pertama. Yang pertama barakallahu fikum di antara sebabnya adalah al-jahlu bil aqidatis sahihah yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus sebab terpentingnya adalah al-jahlu. Orang tersebut apa? bodoh terhadap akidah yang lurus. Ini yang menyebabkan seorang itu munharif, menyimpang anil aqidatis sahihah dari akidah yang lurus. Yaitu dia itu barakallahu fikum Sebabnya adalah al-jahlu bil aqidati sahihah. Dia bodoh. Dia tidak ngerti akidah yang lurus. Ini sebab pertama. Sebab seorang menyimpang, terjatuh ke dalam keserikan. Di antara sebabnya adalah kebodohan. Sehingga setan akan menggelincirkan manusia, akan menyeret kepada dosa yang paling besar yaitu kesirikan. Tatkala muncul padanya al-jahlu kebodohan. Sebagaimana yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam mereka sampai beribadah kepada selain Allah sampai beribadah kepada makhluk gambar, patung dan seterusnya apa sebabnya? sebabnya karena mereka jahil tidak ngerti akidah yang sahihah barakallahu fikum apa yang menyebabkan seorang itu menjadi jahil bisababil i'radi an ta'allumiha wa ta'limiha dengan sebab dikarenakan dia al-i'rad berpaling untuk mempelajari dan mengajarkan akidah-akidah yang lurus ini yang menyebabkan umat manusia menjadi jahil tidak ngerti akidah yang lurus tidak faham akidah yang lurus apa sebabnya yang pertama al-i'rad an ta'allumiha, dia berpaling dari mempelajarinya dia tidak mau mempelajari akidah yang sahihah itu yang seperti apa. Akidah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang seperti apa? Mereka al-i'rad berpaling anta alumiha tidak mau mempelajari perkara tersebut. Wa ta'limiha dan juga dia barakallahu fikum tidak mau mengajarkan. Ini yang akan memunculkan kejahilan di tengah-tengah umat Islam di tengah-tengah kaum muslimin itu kebodohan dengan sebab orang tersebut tidak mau mempelajari dan yang yang tahu tidak mau mengajarkan. Barakallahu fikum. Atas sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menjadi orang yang jahil adalah kilatul ihtimam wal inayati biha kurangnya perhatian dan penjagaan kepada ilmu tauhid. Ini yang menyebabkan seorang itu jahil, seorang itu bodoh terhadap akidah yang lurus, terhadap akidah yang sahihah. Ya. Sebabnya adalah kejahilan, sebabnya adalah kebodohan. Yang menyebabkan bodoh dia berpaling dari mempelajari dan mengajarkan. Atau yang kedua, kilatul ihtimam, kurangnya perhatian kepada urusan tauhid. Bahkan menganggap sepele urusan dakwah tauhid. Ya. Kalau kita mendakwahkan tauhid, nanti manusia akan lari. Masa kita mengajak manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, melarang sedekah bumi, ruat kali, Wah oh, sekarang lagi musimnya kita dakwah seperti ini yang nggak diterima oleh mereka. Ya. Kita katakan yang namanya Islam itu perkara yang sudah baku, bukan barang dagangan. Ya. Islam itu perkara yang sudah baku, bukan barang dagangan. Sehingga kapanpun di zaman apapun, di musim apapun, Islam itu harus datang sesuai dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang mau menerima silahkan, tidak menerima itu urusannya orang tersebut antara dia dengan Allah. Jadi jangan dijadikan Islam itu seperti barang dagangan. Oh model seperti ini kurang laku di tengah-tengah masyarakat. Dipoles lagi ya berarti seperti inilah. Biar laku. Bukan seperti itu. Ini bukan barang dagangan, dakwah. Ya. Betapa banyak manusia di dalam berdakwah menjadikan seakan-akan Islam itu adalah barang dagangan sehingga dipoles sana poles sini yang kira-kira menarik manusia bukan Islam itu hanya disampaikan didakwahkan kalau mau menerima walhamdulillah kalau tidak mau menerima selesai urusan orang ini dengan Allah silahkan ya dan kita nggak usah bersedih aduh dakwah kita kok nggak laku Ya. Bukankah laku? Kita bukan dagang, ya. Kita bukan perdagangan. Dakwah itu menyampaikan al-haq, bayanul haq, menjelaskan kebenaran, diterima walhamdulillah, tidak diterima itu bukan urusan kita. Ya. Nggak urusan kita. Ya. Barakallahu fikum. Inilah yang menyebabkan seorang itu jahil kilatul ihtimam wal inayah biha kurangnya perhatian dan penjagaan terhadap ilmu akidah sehingga kata beliau hatayan sya'a jailun la ya'rifu tilkal akidah sehingga muncullah suatu generasi yang dia tidak ngerti lagi tentang akidah tidak ngerti lagi tentang manhaj akan muncul generasi seperti ini. Muncul suatu dailun, suatu generasi yang dia la ya'riful akidah tidak mengenal aqidah. la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudaduha. Dia juga tidak mengenal apa yang menyelisih akidah dan apa yang bertentangan dengan akidah. Dia tidak kenal. Tidak kenal lagi istilah kesirikan karena orang takut dengan kalimat kesyirikan ya. sehingga apa akibatnya kata syekh kalau orang itu sudah jahil tidak ngerti lagi akidah tauhid atau akidah sahihah, akidah yang lurus. Akibatnya wa ya'taqidu al-haqqu batila. Orang meyakini perkara yang benar itu dianggapnya perkara yang batil. Ini yang akan muncul tatkala kaum muslimin tidak memiliki perhatian terhadap urusan tauhid, terhadap urusan akidah. Apa itu yang muncul? Seorang meyakini kebenaran itu suatu yang salah. Kesalahan dianggapnya suatu yang benar. Ya. Tatkala didatangkan dalil dari Alkitab dan Sunnah tentang larangan menyekutukan Allah, mereka menganggap aneh. Loh kok ada ajaran seperti ini? Ya. Sehingga yang hak dianggap batil, tapi yang batil dianggap kebenaran. Inilah yang terjadi tatkala seorang itu jahil anil aqidatis sahihah. Kama kala Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana telah disebutkan oleh Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu Perhatikan nasihatnya beliau. Nasihat yang sangat bagus. Nasihat yang sangat indah. Beliau menyebutkan innama tungkadu urral Islam urwatan urwatan Iza nasa'a fil islami man la ya'riful jahiliyah Perhatikan kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu hanya saja akan lepas tali Islam sedikit demi sedikit ya. Akan lepas tali Islam sedikit demi sedikit. Kapan ini? Kata beliau apabila seorang itu hidup di tengah-tengah kaum muslimin dia tidak ngerti lagi tentang prinsip jahiliyah. Ini bahaya karena dia bisa terbawa oleh orang-orang jahiliyah karena tidak mengenal kebatilan orang-orang jahiliyah atau orang-orang enam jahiliyah barakallahu fikum inilah yang menyebabkan hilangnya generasi Islam kemudian berikutnya sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah dari akidah yang lurus yang kedua sebab yang kedua adalah at-ta'assubu lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuku bihi wa in kana batila Sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah fanatik kepada agama nenek moyang mereka, fanatik kepada agama-agama mereka kakek-kakek mereka ini yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus Ta'asub. Wata masuk bihi dan dia senantiasa berpegang teguh dengan agama kakek nenek mereka wa ingkana batila walaupun ya agama tersebut batil tapi prinsip mereka yang penting ini agama ya nenek moyang kita mau batil mau salah nggak peduli yang penting ini inilah yang namanya fanatik yang namanya ta'asub wa khalafahu dan dia akan meninggalkan apa saja ya. yang menyelisihinya walaupun perkara tersebut benar Kama qala ta'ala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 170 Allah menyatakan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah apabila dikatakan kepada mereka ikutilah oleh kalian apa yang telah Allah turunkan apa jawaban mereka orang-orang yang sudah fanatik kepada kakek nenek mereka apa jawaban mereka tatkala diajak untuk mengikuti apa yang telah Allah turunkan mereka menjawab قالوا فلنتبع ما ألفينا عليه آباءنا mereka mengatakan qalu justru kami telah mengikuti agama bapak-bapak kami kami telah mengikuti agama nenek moyang kami ini alasannya mereka orang-orang yang ta'asub awalau kana abauhum walaupun bapak-bapak mereka la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun mereka tidak memiliki akal dan tidak mendapatkan petunjuk enggak peduli yang penting saya mengikuti agama nenek moyang kami kata mereka walaupun Allah sebutkan walaupun bapak-bapak mereka tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk Barakallahu fikum. Inilah sebab yang kedua yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang sahih. Sebab yang ketiga at-taqlidul a'ma Sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang lurus adalah taklid a'ma. Hanya sekedar ikut-ikutan, hanya sekedar membebek. Bi akhri aqwalin nasi fil aqidati min ghairi ma'rifati daliliha. Di antara bentuk taklid yaitu seorang mengambil ucapan-ucapan manusia, mengambil ucapan-ucapan ulama fil akidah dalam urusan akidah min ghairi ma'rifi min ghairi ma'rifati daliliha tanpa dia mengetahui dalilnya. Inilah yang disebut dengan taklid yaitu seorang mengambil ucapan manusia terkait dengan urusan akidah min ghairi ma'rifati daliliha tanpa mengerti dalilnya yang penting ini diperintahkan udahlah saya ikuti ya ini ini yang namanya taklid hanya sekedar ngikut-ngikut saja kalau ditanya dalilnya tidak ngerti kalau ditanya dalilnya tidak faham barakallahu fikum ini yang menyebabkan seorang menyimpang ya. dia hanya ini fatwa si A ini fatwa si B ini ucapan kiai ini ucapan ustaz tapi dia min ghairi ma'rifati daliliha tanpa mengerti dalilnya wa ma'rifati madi sihatiha dia juga tidak mengerti kadar kesohihan hadis tersebut apakah hadis yang dijadikan dalil sahih ataukah tidak dia nggak ngerti inilah yang namanya taklid kata syekh kama huwal waqi'u minal firaqi al mukhalafati min eh, al mukhalafati sebagaimana ini terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang seperti itu di dalam mentarbiah manusia dengan tarbiah taklid. Kalau ini sudah datang dari pimpinan kita harus kita terima, kata mereka seperti itu. Inilah tarbiah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sesat. Nah, contohnya min jahmiyatin wa mu'atazilatin wa asyairatin wa sufiyah. Contohnya seperti kelompok jahmiyah, mu'atazilah, Al-Asy'ariyah dan kelompok Sufi dan selain mereka. Ya, ini perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka mentarbia mendidik yang di bawahnya dengan taklid. Haitsu qaladu min qablihim min a'immati dalal yang mana mereka telah ikut-ikutan taklid ya sebelum mereka dia taklid kepada imam-imam yang sesat fadhallu wanharafu anittiqadi sahihah sehingga mereka menjadi sesat dan menyimpang dari akidah yang benar dengan sebab apa dengan sebab taklid sehingga hati-hati dari sifat fanatik ta'asub taklid dan seterusnya Sebab yang ketiga yang menyebabkan seorang munharif anis siratil mustaqim menyimpang dari jalan yang lurus adalah al hulu fil awliya'i wasalihin Di antara sebab yang menyebabkan seorang menyimpang dari akidah yang lurus adalah al hulu berlebih-lebihan melampaui batas kepada para wali dan orang-orang saleh. Ini antara yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari akidah yang sahihah. Yaitu mereka hulu melampaui batas berlebih-lebihan fil aulia pada wali-wali dan orang-orang saleh. Apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang yang hulu? Wa raf'uhum fawqa manzilatihim. Mereka mengangkat kedudukan para wali dan orang-orang soleh di atas kedudukan mereka yang semestinya. Ya, inilah yang dilakukan oleh mereka. Dan sungguh yang seperti ini telah ditahdir, telah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi sudah berusaha menutup celah pintu-pintu yang bisa menyeret ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengingatkan kepada para sahabatnya, La tutruni kama atrati nasara Isa ibn Maryam ma ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu Kata Nabi janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam memuji saya sebagaimana orang-orang Nasara mereka telah berlebih-lebihan di dalam memuji Isa bin Maryam. Nabi mengingatkan sudah mengingatkan ya kepada para sahabatnya. Artinya dengan hulu, dengan mengangkat kedudukan mereka di atas kedudukan yang semestinya. Bihaitsu dari sisi yu'taqadu dia meyakini fihim terhadap mereka malayak malayak diru alaihi ilallah min jalbin nafi wa daf'i Bahkan orang tersebut dia meyakini sesuatu pada para wali dan orang-orang salih dia bisa melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Ya. Mereka meyakini sesuatu pada wali-wali tersebut dengan sesuatu ya, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah. Meyakini bisa menghidupkan, bisa mendatangkan rezeki, menahan rezeki. Ini kan semua di tangan Allah. Barakallahu fikum. Inilah yang terjadi. Contohnya minjal bin nafi' mendapatkan manfaat wa daf'i atau menolak suatu madarat. Yang bisa menolak suatu madarat kejelekan hanya Allah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atau wa wasaito wasaita bainallahi wa baina khalqihi fi qada'il hawaiji wa ijabati du'a. Lebih menyakitkan lagi. Ya. Yeah. Bahkan mereka orang-orang yang hulu kepada para wali dan orang-orang salih mereka menjadikan para wali dan orang-orang salih sebagai wasaid sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Iya. Ini yang dilakukan oleh mereka. Saking hulunya kepada para wali dan orang-orang saleh, menjadikan para wali dan orang soleh sebagai perantara antara dirinya dengan Allah sebagai wasaid. Naam. Fi qadha'il hawaij wa ijabati du'a di dalam qadha'il hawaij menghilangkan kesulitan-kesulitan atau mengabulkan doa. Sehingga tatkala berdoa tidak langsung kepada Allah tapi pakai perantara-perantara wali tadi, pakai perantara orang-orang soleh tadi ini yang terjadi. Barakallahu fikum. Sehingga apa akibatnya kata Syekh hatta ulal amru ila ibadatih min dunillah sehingga mereka menjadikan ya wali-wali tersebut orang saleh tersebut dia ibadahi dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini barakallahu fikum sudah terjadi dan merupakan sebab munculnya kesirikan di muka bumi ini di antara penyakitnya adalah al-ghulu fi awliya'i wasalihin. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, kama hasala min qaumin Nuhin fi haqqi salihin. Sebagaimana yang telah terjadi pada kaum Nuh hak kepada orang-orang salih Haythu qalu mereka mengatakan la tadarunna alihatakum. Perhatikan, ini ucapan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Tatkala diajak mentahidkan Allah, tatkala diajak beribadahnya kepada Allah, mereka mengatakan apa? La tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la wa ya'uqa wa nasra. Janganlah kalian meninggalkan sesembahan sembahan kalian. Janganlah kalian meninggalkan Wad, jangan pula suat, jangan pula Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Jangan, jangan ditinggalkan mereka kata. Kaum orang-orang kaum Nabi Nuh alaihissalam. Wa alhasilu min ubadil kubur al yawm sebagaimana yang terjadi pada para penyembah kubur hari ini. Mereka pun demikian menjadikan para wali dan orang-orang saleh sebagai perantara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati-hati dari sifat terhulu melampaui batas. Nabi sudah mengingatkan la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian hulu di dalam menjalankan agama kalian. Sebab yang kelima yang menyebabkan seorang itu menyimpang dari siratal mustaqim adalah al-ghaflatu an tadaburi ayatillahil qauniyah dia tadabur memperhatikan ayat-ayat qauniyah itu alam semesta wa ayatillahil qur'aniyah dan juga melihat ayat-ayat yang datang dari Al-Qur'an perhatikan ini Jangan sampai ghaflah lalai para fikum. Kemudian sebab yang keenam <coughs> Sebab yang keenam yang menyebabkan seorang menyimpang dari jalan yang lurus, dari akidah yang lurus adalah asbahal baitu fil ghalib khalian minatojihis salim. Ini yang sering terjadi. Yang menyebabkan kenapa manusia bisa sampai beloknya. Bisa sampai belok ke jalan yang menyimpang. Apa penyebabnya dia belok? Di antara sebabnya adalah seringnya rumah itu kosong dari arahan-arahan yang menyelamatkan. Ini yang menyebabkan seorang itu munharif dari siratul mustaqim, menyimpang dari siratul mustaqim, seringnya rumah itu kosong dari tojih, dari arahan-arahan as-salim yang menyelamatkan. Rumah orang tua sibuk dengan kerja nggak pernah mengarahkan kepada tauhid tidak pernah membimbing putra-putrinya, istrinya dengan tauhid. Ya. Jangan dianggap sepele. Keluarga kita sangat-sangat memerlukan bimbingan tauhid. Jelaskan arti dari kalimat la ilaha illallah. Jelaskan makna dari kalimat la ilaha illallah. Jelaskan rukun dari kalimat la ilaha illallah. Syarat dari kalimat la ilaha illallah membutuhkan yang seperti ini. Tapi tatkala rumah itu khalian minat salim, kosong dari arahan-arahan yang salim, arahan yang menyelamatkan, arahan tauhid. Inilah diantara sebab seorang itu munharif dari silatul mustahim. Munharif menyimpang dari tauhid yang lurus. Penyebabnya karena rumah orang tersebut kurang dari arahan-arahan yang mengajak kepada tauhid. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Kullu mauludin yuladu al fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi Kata Nabi setiap maulud setiap orang yang dilahirkan yuladu alal fitrah dilahirkan di atas fitrah di atas fitrah tauhid ini setiap orang yang dilahirkan dilahirkan di atas fitrah tauhid maka kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia berubah fitrahnya menjadi fitrah Yahudi menjadi fitrah Nasrani atau menjadi fitrah Majusi. Ya. Siapa yang menyebabkan fitrah seorang anak itu rusak? Adalah tarbiyah dari orang tua. Pendidikan dari orang tua. Sehingga kata Syekh di antara bentuk yang menyebabkan seorang menyimpang itu adanya rumah tapi dia kosong dari arahan-arahan tahid ya sehingga kata Nabi kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia menjadi Nasrani menjadi Yahudi atau menjadi Majusi ya. ini kita harus perhatikan maka kata beliau fal abawa ulahuma daurun kabir fit takwi fit maka kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar tentang apa? Untuk menegakkan pendidikan arahan kepada anak-anak kita. Ini kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar. Barakallahu fikum. Ini beberapa hal yang menyebabkan akidah seorang itu munharif, menyimpang. Yeah. Di antara sebabnya adalah rumah yang seringnya kosong dari arahan-arahan yang salim, yang selamat. Pembahasan berikutnya. Tadi sebab-sebab yang menyebabkan seorang munharif dari siratal mustaqim. Pembahasan berikutnya adalah wasubulut tawaqi min hadal inhiraf jalan-jalan yang bisa menyelamatkan dari penyimpangan penyimpangan dari akidah yang sahih. kita harus tahu setelah kita mengetahui jalan-jalan yang menyebabkan seorang itu apa terjatuh ke dalam kesyirikan dan seterusnya sekarang adalah jalan yang tawaki yang akan menyelamatkan seorang dari penyimpangan yang pertama jalan yang pertama yang menyebabkan seorang itu selamat dari penyimpangan adalah ar-ruju'u ila kitabillahi azza wa jalla wa ila sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam litalaqi i'tiqadu sahihu minha yang pertama di antara jalan yang akan menyelamatkan seorang dari penyimpangan adalah ar-ruju' seorang itu kembali kepada Al-Qur'an azza wa jalla kitabullah azza wa jalla kembali kepada Al-Quran yang merupakan kitab Allah wa ila sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam dan kembali kepada bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. ya Ini di antara sebab yang akan menyelamatkan seorang dari inhiraf, dari penyimpangan. Dia berusaha untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah dengan mempelajari, setelah mempelajari mengamalkan sebagaimana yang dinasihatkan oleh Al-Imam Abdul Aliyah rahimahullah. Beliau memerintahkan ta'allamul Islam, pelajarilah kalian Islam tauhid. Dan apabila kalian sudah tahu, tidak ngerti Aka maka nasalahu salih yastamiduna aqidatahum minha sebagaimana salahu salih mereka menyandarkan urusan akidah mereka minha ya. minhuma yaitu kepada alkitab was sunnah inilah yang dilakukan oleh salafus salih nah sehingga kata syekh wala yasluha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha illa ma aslaha awaluha maka tidaklah akan baik keadaan suatu umat kecuali tatkala dia kembali kepada apa yang memperbaiki umat-umat terdahulu. Ya. Barakallahu fikum. Ini yang pertama, yaitu seorang itu kembali kepada Alkitab wa Sunnah menyandarkan kepada Alkitab wa sunnah as-sahihah. Naam. Bahkan bukan hanya sekedar menyandarkan saja kata Syekh, ma'al ittila'i ala aqaidil firaqi al-munharifah dibarengi dengan kita memperhatikan akidah-akidah yang menyimpang. Ya. Kita perhatikan akidah-akidah yang menyimpang wa ma'rifatis subah, wa ma'rifatis subhatihim liraddi 'alaiha wa tahdhiri minha dan terkadang kita memerlukan mengetahui subhat mereka apa sih subhatnya orang-orang sururi dan seterusnya dengan tujuan apa at wa warad 'alaiha untuk mentahdir dan membantah tersebut hal tersebut nah sehingga tidak cukup hanya mengetahui kebaikan tapi kita juga harus mengetahui lawan dari kebaikan tersebut. Kenapa demikian di anaman la ya'rifu syirka yusiku an yaqa'a Ini yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya barang siapa yang dia tidak mengerti tentang kejelekan. Barang siapa yang dia tidak mengerti tentang kejelekan, maka sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Ini bahayanya orang yang tidak ngerti kejelekan. Maka sangat-sangat memungkinkan dia akan terjatuh kepada kejelekan tersebut. Wahwa la ya, yash'urun dalam keadaan dia tidak sadar. Sehingga Islam diperintahkan mempelajari kebaikan juga jangan melupakan kejelekan. Tujuannya apa? Supaya kita selamat. Sekali lagi orang yang dia tidak mengetahui kejelekan sangat dikhawatirkan dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Kemudian sebab yang kedua yang akan menyelamatkan dari penyimpangan al-inayatu dengan menjaga akidah tersebut bitadrisil akidati sahihah akidati salafis salih dia menjaga akidah yang benar tersebut dengan cara mempelajari akidah yang benar dan mempelajari akidah salafus salih. Ya. Dengan mempelajari akidah yang benar dan mempelajari akidahnya salafus salih. Nah, kemudian sebab yang ketiga yang akan menyelamatkan seorang dari penyimpangan adalah antuqarrira dirasatul kutubis salafiyati safiyah seorang itu senantiasa mengulang-ulang mempelajari kitab-kitab salafus salih okay. Ya. orang tersebut senantiasa mengulang-ulang mempelajari kitab-kitabnya salafus salih Terus jangan merasa bosan mempelajari urusan akidah. Jangan merasa bosan mempelajari tentang tauhid dan seterusnya. Terus diulang-ulang, dipelajari, dipelajari, dipelajari. Kemudian wa yabta'idu an kutubil firqil munharifah. Dia berusaha menjauh dari kitab-kitab yang menyimpang. Ya. Dia berusaha menjauh dari kitab-kitab yang menyimpang. Contohnya kasufia ya, seperti kitabnya orang-orang sufi, wal mubtadi'ah, wal jahmiyah, ya, wal mu'tazilah. Naam barakallahu fikum. Dia berusaha menjauh. Jangan mendekat. Wallahu taala a'la wa a'lam karena waktu asar sudah masuk insya Allah kita cukupkan sampai di sini subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin